kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Kabair karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Di antara dosa besar yang terkait dengan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh kolbu adalah al-farah rasa bahagia pada perkara-perkara duniawi sehingga seseorang itu senangnya karena dunia dan berbagai syahwat syahwat duniawi Kita akan lihat di sini beberapa ayat Al-Qur'an yang mencela sifat bahagia. Dan kita akan lihat apa saja secara rinci insyaallah. Bahagia yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di sana juga ada sifat senang dan bahagia yang dipuji oleh Islam yang dibenarkan oleh Islam Ikhwan fillah rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat al-farah atau as-surur dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya pada surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man ut e, innahu kana fi ahlihi masrura." Sesungguhnya dia dahulu di tengah keluarganya masrura dalam keadaan senang. Bila kita lihat ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi adapun orang-orang yang diberi kitabnya wara'a dhahrih di belakang punggungnya Fasaufa yad'u thubura. Dia bakal menyeru bakal mengucapkan subura kata-kata kecelakaan wayasla sa'ira dan dia bakal masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala innahu kana fi ahlihi masrura sesungguhnya dia sebelumnya di tengah keluarganya dalam keadaan masrur, bahagia, senang. Innahu dhanna alla yahur. Sungguh dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita perhatikan ayat-ayat tersebut, maka di situ Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang kafir yang mereka itu kelak bakal masuk neraka. Kelak diberi kitab dari punggungnya. Pertanda bahwa dia bukan orang yang beriman. Nah, Allah mengatakan bahwa dia dulu ketika di dunia bersenang-senang di tengah keluarganya. Dengan apa dia bersenang-senang? Nah, tentu bersenang-senang dengan kehidupan dunianya dan dia lupa terhadap akhiratnya. Dhanna alla yahur. Dia menyangka tidak akan kembali. Tidak akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada hari kebangkitan dan pembalasan. Nah, Rasa bahagia yang semacam itu adalah kebahagiaan yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan yang itu merupakan sifat orang-orang kafir. Bahagia dengan dunianya, tidak ingat terhadap akhiratnya. Sementara orang-orang mukmin lihat bagaimana kondisi seorang mukmin Penulis menyebutkan suatu ayat pada surat At-Tur ayat yang ke-26. Firman Allah Azza wa Jal, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin." Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya kami dahulu di tengah keluarga kami musyfikin dalam kondisi takut. Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut nasib kelak di akhirat. Lihat dua keadaan yang sangat berbeda. Allah menceritakan orang kafir fi ahlihi masrura, di keluarganya masrur, senang bahagia. Allah menceritakan orang mukmin fi ahlina musyfikin, kami di tengah keluarga kami dalam keadaan takut. Ya. Takut yang dimaksud di sini tadi seperti kita sebutkan seorang mukmin khawatir dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala karena mereka meyakini akan adanya hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan, khawatir tentang hisabnya dan tidak akhirat. Sehingga dia menjalani kehidupan dunia ini dalam keadaan punya pandangan yang lebih jauh bukan menikmati dunia sebagai satu-satunya kehidupan sehingga dia bebas melakukan apa saja tidak. Dia berbuat sambil teringat nanti di akhirat bagaimana? Bagaimana nasibnya? Itulah seorang mukmin. Ya. Tapi justru yang seperti inilah yang kelak nanti di akhirat akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang sebelumnya. Di dunia merasa senang, bahagia, menikmati dunianya, di akhirat Allah masukkan neraka. Di akhirat Allah masukkan mereka ke neraka. Sementara orang yang beriman di dunia musyfikun mereka memiliki rasa khawatir dan takut tapi di akhirat Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam al-jannah. Ayat yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunan mereka dalam keimanan itu maka kami akan gabungkan mereka ya al-haq nabihum dzurriyyatahum orang-orang yang beriman akan digabungkan kelak di akhirat bersama anak keturunannya seperti diterangkan ulama seandainya pun mereka berbeda amal. Sehingga sang bapak mungkin lebih tinggi derajatnya daripada anak. Mestinya begitu karena si anak tidak beramal sebanyak apa yang dilakukan si bapak. Tapi dengan kemurahan Allah Azza wa Jal Al-haqna bihim durriyatahum Anak keturunan mereka akan digabungkan dengan orang tua mereka Dinaikkan derajatnya karena merupakan suatu kebahagiaan dan harapan keluarga tetap utuh, tidak terpisah-pisah. Sehingga Allah Azza wa Jalla akan menggabungkan mereka di akhirat kelak. Al-haq nabihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' tanpa kami mengurangi pahala amal-amal mereka. Tetap amal mereka utuh, tidak dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla, tapi justru karena kemurahan Allah mereka dinaikkan derajatnya di dalam surga kelak. Nah, mereka yang seperti ini adalah mereka yang ketika di dunia kunna fi ahlina musyfikin. Dahulu kami di dunia kami merasa takut. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Sebagian mereka menghadap sebagian yang lain saling bertanya, saling mengingat ketika mereka di dunia. Maka ini ucapan mereka. Kami dahulu ketika di dunia di tengah keluarga kami dalam keadaan kami takut. Nah, itulah sifat seorang mukmin ya bukan seperti kondisi orang-orang yang diceritakan Allah sebelumnya orang-orang kafir mereka bersenang berbahagia seolah-olah mereka hanya hidup di dunia mereka jadikan kesempatan untuk melakukan apa yang mereka maukan di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu berfirman pada surat Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka. Peringatan-peringatan mereka lupakan. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka abwaaba kulli syai', pintu segala sesuatu. Nah, ini seperti kata ulama namanya istidraj. Ketika mereka diperingatkan, mereka di apa? cegah dari kemungkaran, diperintahkan untuk melakukan kewajiban itu nggak dipedulikan. Tapi justru ketika itu Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk mereka. Nah, ini namanya apa? Istidraj. Ya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu sehingga ketika mereka itu bersenang-senang dengan dunia mereka, berbangga dengan apa yang mereka peroleh, saat itulah akhadnahum baghtah. Kami hukum mereka, kami renggut mereka dengan tiba-tiba tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira, saat itulah Allah Azza wajal mendatangkan azab kepada mereka saat mereka sangat berbangga dengan apa yang mereka miliki faidahum mublisun akhirnya mereka mublisun putus asa dari segala kebaikan. Nah, lihat di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwa mereka farihu bima utu, berbangga dengan apa yang diberikan kepada mereka. Bangga dengan semua harta duniawi, kesempatan duniawi, berbagai hal yang ada di dunia, berbangga dengannya. Ini hal yang tercela. Ya, ini adalah sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang musyrik. Karena tadi ya, mereka lebih eh, apa? dominan terhadap kehidupan dunianya. Sebagian mereka bahkan tidak beriman dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, ya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahiriah dari kehidupan dunia ini. Terhadap akhirat mereka lupa, mereka lalai. Wa 'anil akhirati hum ghafilun. Taunya dunia. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wa farihu bil hayatid dunya. Dan mereka berbangga dengan kehidupan dunia mereka. Segala hal yang terkait dengan dunia harta benda, jabatan, wanita, kedudukan, teknologi, ilmu yang mereka punyai. Padahal fama mata'ul hayatid dunia fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit sekali. Nah, ikhwan din rahimakumullah, jadi Allah Azza wa Jalla mencela mereka orang-orang kafir karena hal tersebut ya, taunya kehidupan dunia dan juga uh, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa farihu bima indahum minal ilm ya ketika datang kepada mereka para rasul mengingatkan mengajak agar mereka masuk ke dalam dinullah diterangkan hukum-hukum Allah wahyu Allah Azza wa Jalla maka mereka justru apa? Farihu bima indahum minal ilm. Berbangga dengan apa yang mereka miliki dari ilmu pengetahuan. Iya. Ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul dianggap oh, cerita-cerita kuno, asatirul awwalin. Ya. Dibilang seperti itu. Padahal itu ayat-ayat Allah, kalamullah. Tapi dibilang apa? asatirul awalin cerita-cerita kuno terdahulu. Kemudian mereka berbangga dengan ilmu yang mereka punya. Untuk kemudian menolak ajakan para rasul. Nah, ini. Ini keadaan mereka. Jadi termasuk berbangga dengan hal yang sifatnya duniawi, berbangga dengan pengetahuan mereka ya, teknologi mungkin zaman sekarang dan banyak orang yang mencibir berita-berita dari nabi karena apa? Karena dianggap tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya Nabi menceritakan tentang eh, apa namanya mukjizat para nabi atau bahkan Nabi sendiri di antara mukjizatnya membelah bulan. Atau berita dari Nabi tentang apa? Tentang apa? Sayap lalat yang di situ ada penyakitnya, di salah satunya ada awal penawarnya atau tentang tata cara mencuci dari najis jilatan anjing dengan debu Sebagian orang-orang mencibir syariat-syariat dan berita-berita seperti itu. Dengan alasan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Dianggap ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Nah ini termasuk sifat bangga, senang dengan yang seperti ini adalah tercela. Ini sama dengan perbuatan orang-orang musyrik dahulu yang berbangga dengan ilmu mereka dalam rangka untuk kemudian menolak dakwah dan ajakan para nabi dan para rasul. Ya, padahal eh, di kemudian hari ternyata terbukti justru memang benar berita-berita dari nabi tentang halal tersebut. Ternyata pengetahuan berikutnya menemukan penemuan-penemuan yang membenarkan berita-berita nabi. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah Eh, kita yakin sebagai seorang yang tunduk kepada syariat ya mengimani nabi bahwa semua berita yang datang dari beliau adalah benar selama hadisnya sahih maka kandungannya pun benar jadi sekali lagi di sini jangan seperti mereka orang-orang kafir yang berbangga dengan ilmu pengetahuan mereka ya dalam rangka menentang dakwah para nabi dan para rasul. Ikhwan fillah rahimakumullah Allah Azza wa Jalla juga menceritakan tentang Qarun. Qarun diberi oleh Allah Azza wa Jalla pemberian yang luar biasa dari harta kekayaan. Yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal ma inna mafatihahu la tanu la tanu bil usbati ulil quwwah orang-orang yang kuat saja keberatan untuk membawa kuncinya kunci gudang-gudangnya nah Qarun mengatakan ma utituhu ala ilmin indi dia berbangga saya diberi ini karena memang ya pengetahuan saya jerih payah keahlian yang dia miliki atau bahkan merasa bahwa dirinya memang pantas diberi yang seperti itu oleh Allah merasa dirinya sudah menjadi orang yang sangat dicintai Allah Azza wajal sehingga berhak terhadap pemberian itu nah ini tentu penilaian yang sangat salah ya harta benda bukan artinya Allah cinta kepada orang yang diberi harta benda itu. Yang jelas korun berbangga dengan apa yang dia miliki. Maka diingatkan oleh kaumnya. Qala lahu qaumuh. La tafrah. Jangan kamu berbangga seperti itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang berbangga, yang suka, senang dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi berbangga yang seperti ini sekali lagi tercela dalam dinul Islam. Dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-75 juga Allah Azza wa Jal berfirman Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun Hal itu disebabkan bima kuntum tafrahuna fil ard dengan apa yang kalian banggakan di muka bumi ghairil haq dengan cara yang tidak benar wa bima kuntum tamrahun dan dengan sebab yakni sama kebanggaan kalian ya merasa bangga diri dan merendahkan hamba-hamba Allah azza wajal dengan sikap zalim kalian nah jadi di sini ada istilahnya apa? Al-farah bighairil haq. Rasa bahagia, rasa senang dengan cara yang enggak benar. Nah, itu tadi yang kita contohkan dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi Uh, seorang mukmin mesti menyadari bahwa dia di dunia ini dan dia tahu dunia itu terdiri dari banyak hal Ya ada jabatan, ada harta benda, ada macam-macam. Ya, ada nasab, ada eh, kedudukan, hmm. ya, pangkat dan lain-lain. Maka sadari bahwa semuanya ini kita nggak patut berbangga dengannya. Karena harta benda dunia dan segala yang terkait dengannya itu bukan hal yang sifatnya dibanggakan. Itu sesungguhnya kan ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk kita yang kita mesti menyikapi semuanya itu dengan apa? Dengan kehati-hatian. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya duniawi mempengaruhi kita, mengalahkan kita sehingga kita melenceng dari jalan yang benar karenanya. Jadi itu sikap yang mestinya diambil oleh seorang mukmin bukan berbangga dengannya. Dulu ya diriwayatkan sebagian sahabat ketika dapat apa pemberian sahabat atau tabiin saya lupa tapi kata-katanya itu eh, sangat ya hikmah dalam hal ini. Dia mengatakan dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dakhalat alayya dunya itu sudah akhirati. Masuk kepadaku dunia. Ya. Sampai kepadaku hal yang sifatnya duniawi untuk merusak akhiratku. Nah, jadi dia justru curiga dengan curiga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Jangan-jangan ini membuat aku apa? terlena. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Mal faqr akhsya alaikum. Sesungguhnya yang kukhawatirkan terhadap kalian bukan kefakiran. Yang kukhawatirkan terhadap kalian bukan kefakiran, tapi akhsya alaikumud dunya. Saya justru khawatir terhadap kalian hal yang sifatnya duniawi. Nah, jadi kalau begitu Nabi khawatir dengan itu Hmm. Bagaimana kita mau berbangga dengan sesuatu yang Nabi justru mengkhawatirkan halal itu terhadap diri kita? Kalau orang justru berbangga dengannya, ya ini sudah tanda-tanda dia akan menyimpang, dia akan terlena, dia akan tergoda, dia akan terkalahkan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Sebagian sahabat bahkan seperti Abu Dhar luar biasa. Kalau Abu Dhar sama-sama tidak pernah menyimpan ya e, harta benda. Itu Abu Dhar. Walaupun tidak berarti mesti seperti itu. Karena ada sahabat-sahabat seperti Utsman dan lain mereka dalam hal duniawi mereka punya banyak tapi ingat mereka tidak terlena, tidak tergoda, mereka mengerti kedudukan dunia sehingga mereka justru yang mengatur hal yang sifatnya duniawi tadi untuk mendukung akhiratnya bukan mereka yang diatur oleh dunia sehingga lupa akhiratnya Ikhwan fitin rahimakumullah Nah, kembali kepada bab berbangga dan senang tadi sesungguhnya juga ada hal yang sifatnya e, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dari kesenangan-kesenangan itu. Tapi apa yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla? Yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla adalah senang dengan e, amal soleh, bangga, senang dalam arti yakni merasa apa? Ya senang ya, bahagia dengan amal soleh itu. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-An'am eh, pada surat apa disebutkan di sebagian ayat <clears throat> surat Yunus ayat yang ke-58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah bahwa itu dengan keutamaan dari Allah dengan rahmat dari Allah maka dengan itu hendaknya mereka berbahagia wa khairun mimma yajma'un hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan nah di sini justru Allah mengatakan berbahagialah nah ini seperti kata ulama ini berbahagia yang dipuji yang terpuji ya seperti itu yaitu kata Syekh Sa'di rahimahullah yaitu kata beliau wa huwal farahu bil ilmi nafi' wal amali salih yaitu berbahagia senang dan yakni bangga dalam arti bukan membanggakan diri ya dengan al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh ya dia senang dengan itu ketika dirinya beramal senang dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bukan berarti sekali lagi seperti yang tadi kita jelaskan yang merasa dirinya sudah apa sudah menjadi orang yang soleh kemudian merasa ujub bangga diri bukan itu senang ya senang tapi tetap ada kekhawatiran untuk tidak diterima namun dia bisa beramal dia senang dia punya ilmu dia senang bahagia dengan itu Nah, ini bahagia yang bagus. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat man sarrathu hasanatuhu wasaathu sayiatuhu Fahuwa mu'min. Orang yang kebaikan-kebaikannya membuat dia senang. wasaathu sayiatuhu dan keburukan-keburukannya membuat dia sedih. Jadi dia senang dan sedih karena tadi kebaikan-kebaikan membuat dia senang, kesedihan apa namanya? keburukan-keburukan, maksiat dan lain-lain membuat dia sedih. Kalau ada orang yang seperti itu maka dia mukmin. Maka dia seorang yang beriman. Nah, jadi beginilah semestinya seorang mukmin ya dia bisa mengetahui dalam hal apa dia mesti senang, bahagia dan dalam hal apa dia mesti apa namanya tidak berbangga dengannya. Nah, seperti yang tadi disebutkan, jadi kalau begitu rasa senang, bahagia ada dua macam. Ada yang dicela oleh syariat ya, seperti yang tadi kita sebutkan, contoh-contohnya dalam ayat-ayat dan ada yang dipuji bahkan diperintah oleh Allah Azza wa Jalla yaitu senang dengan ilmu yang bermanfaat, senang dengan amal yang soleh pada diri kita, pada orang lain kita senang dengannya. Itu suatu hal yang terpuji. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa hal itu merupakan apa? Seorang yang senang dengannya e, merupakan tanda bahwa dia seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal ketika dia senang dengan ilmu yang manfaat dan amal yang soleh, Allah katakan, "Huwa khairun mimma yajma'un." Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan yakni harta benda duniawi dan seputarnya. Nah, itu jelas lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan tersebut. Kalau orang kafir berbangga dengannya, Allah katakan ilmu, amal saleh lebih baik daripada itu semuanya. Ikhwan Fidin rahimakumullah, tentu terkait dengan ini juga Nabi mengingatkan kita tentang rendahnya dunia sampai Nabi SAW mengatakan la ta'dilu indallah janaha ba'udah dunia itu tidak menyamai sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla Ya. Tidak menyamai sama sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Nabi SAW di jalan bersama para sahabat ada seekor kambing, bangkai kambing. Nabi katakan siapa yang mau membeli bangkai kambing ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kita diberi saja nggak mau. Bagaimana suruh membeli? Diberi saja nggak mau siapa yang mau? Nabi katakan Sungguh dunia di sisi Allah Azza wa Jal lebih rendah daripada itu di sisi kalian. Ya, Nabi hanya ingin apa? Memberi penggambaran. Ini metode Nabi SAW antaranya untuk memahamkan sesuatu dengan bertanya seperti itu. Jadi orang mengerti benar betapa rendahnya dunia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita terhadap bangkai kambing siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Nah dunia di sisi Allah Azza wa Jal lebih rendah daripada itu. Nah bagaimana seorang berbangga dengannya, berlomba-lomba di dalamnya, bersaing padanya, sehingga dengan itu mereka sampai saling oh, apa namanya bahkan saling membunuh karenanya naudzubillah min dzalik. Ikhwan Fidin rahimakumullah, demikianlah semestinya seorang umin mensikapi hal ini semuanya dan selalu terpimpin dengan bimbingan-bimbingan ayat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sementara kita cukup dulu sambil menunggu waktu maghrib. <clears throat> ya. Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.